Para hadirin, para hadirat, para bapak ibu rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan nikmat-nikmat Allah taala kita bisa berkumpul di tempat yang amat mulia ini dalam rangka salat fardu subuh sekaligus dalam rangka ta'lim yang kebetulan ini berkenaan dengan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirnya kita di sini sebagai perwujudan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan Allah taala akan senantiasa menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada sayyiduna Rasulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang insya Allah kita kelak akan mendapatkan asyafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bersua bersilaturahim kembali kepada para hadirin hadirat di Masjid Jami Al Muhajirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati senantiasa maulidnya hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana semua Muslim kita tidak pernah mendengar haul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kalau haul itu khusus bagi yang meninggal dunia haul pertama, haul kedua, haul ketiga, keempat dan seterusnya. Tapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kita dengar haulnya. Tapi senantiasa kita peringati dan kita dengar Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi senantiasa hari kelahiran, hari kelahiran, hari kelahirannya. Karena para ambia dan mursalin tidak mati hadirin rahimakumullah dalam barzakhnya. Mereka hidup dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mengucapkan salam pun menjawab salam salam kita hadirin rahimakumullah. Di sumpama kita baca Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab salawat dan salam kita. Cuma kita enggak mendengar jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena begitu banyak dosanya kita sehingga terhijab terdinding daripada dosa-dosa kita itu yang alhamdulillah pernah kena bawi ziarah ketika ziarah assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya Nabi Allah assalamu alayka ya Allah. itu Rasulullah SAW menjawab langsung salawat dan salam kita dan kata yang ziarah ke Masjid Nabawi jangan kata ziarah ke makam Rasulullah yang di sini pun Rasulullah menjawab semuanya salawat dan salam kita cuma tadi karena dosa kita begitu banyaknya maka terhalang mendengar Jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak menafikan kalau kita tidak mendengar hadirin rahimakumullah. Sama kita kalau ziarah kubur nih khususnya yang laki. Ini kalau masuk ke dalam pemakaman pertama kali sebelum masuk kita ngucap apa Pak? Salam kan? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤminat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ucap salam enggak tuh? Sama siapa ngucap salamnya? Ahlul kubur. Kalau Rasulullah nyuruh kita ngucap salam pada ahlul kubur, apakah sia-sia salam kita? Kan enggak. Berarti kalau kita ngucap salam, ahlul kubur dengar enggak sebenarnya? Tapi kita dengar nggak jawaban mereka? Untung nggak dengar pak. Coba kalau dengar. Assalamualaikum ya halal kubur. Waalaikumsalam ya <laughs> kabur. Tapi itu kita enggak dengar bukan berarti menafikan. Kita halal kubur diam saja seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang kita peringati ini bukan manusia biasa. Manusia yang paling mulia alal itlak secara mutlak. Baik itu makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi Betul beliau manusia, tapi Rasul nyatakan, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya." Innama ana basyarum mislukum. Hanya saja saya manusia seperti kalian, tapi belakangnya tuh yuha ilayya. Aku diberi wahyu. Jadi ada kata-kata selanjutnya. Kalau cuma dipotong innama ana basyarum mislukum saya manusia seperti kalian. Ini memahaminya salah. Tapi ketika disambung yuha ilayya, saya diberi wahyu. Kita manusia tapi nggak dapat wahyu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia wahyu. Makanya hadirin hadirat rahimakumullah, maka wajib kita mengetahui sekilas daripada biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada buku yang tipis-tipis tuh Pak Bu, kita baca di mana Rasulullah lahir, di mana Rasulullah hijrah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sehingga kita tahu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita, masya Allah, nggak tahu masalah-masalah yang ringkas, yang singkat dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak tahu siapa ayah dan ibunya, tidak tahu di mana dilahirkan, diwafatkannya, sehingga seorang anak pernah bertanya pada ayah dan ibunya ketika ada PR di sekolah, mah Rasulullah lahir di mana ya? Hmm, pertanyaan. Ibunya bingung. Ini di Mekah apa di Madinah? Madinah apa di Mekah? Lupa nih ibunya, lupa apa enggak tahu wallahu alam. Mah, di mana? Kata anaknya. Di mana Rasul dilahirkan? Kata ibunya, di Arab. Jadi <laughs> bingung mau Mekah mau Madinah nggak tahu tapi di Arab. Oh, di Arab nih umum. Nah, kita harus tahu sejarah singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kalau kita kenal siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mengikuti suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Taala tegaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini sudah pada hafal semuanya. Nah sekilas keistimewaan terlebih dahulu yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam syair diterangkan lam yahtalim qatfaha mutlaqan abada wa ma tafa'a baslan fi madal zamani. Lam yahtalim qatfaha. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bermimpi ini maksudnya tidak pernah bermimpi, mimpi sampai keluar daripada mani. Ini dalam bahasa fikihnya. Jadi nggak pernah mimpi sampai keluar mani atau keluar sperma. Itu Rasulullah nggak pernah begitu. Itu keistimewaannya. Kalau orang laki tanda balik itu keluar mani. Kalau laki atau dengan umur 15 tahun. Kalau perempuan haid atau umur 15 tahun atau 9 tahun dia sudah haid. Jadi kalau laki kalau misalnya umur 17 tahun belum sampai keluar mani tapi udah 17 tahun maka dia balil karena patokannya umur 15. Atau orang laki udah umur 13 tahun tapi udah keluar mani, udah balil karena patokannya keluar maninya. Jadi itu 15 tahun atau keluar maning. Yang di sini mah bukan balik lagi. Bulak-balik. <laughs> nah, Nabi Muhammad nggak begitu. Karena kalau orang setiap seminggu sekali ngimpi begitu, seminggu sekali ngimpi itu minta al syaitan daripada permainan-permainan syaitan. Wa ma ab aslan fi madan zamani. Keistimewaan Rasulullah tidak pernah menguap. Menguap nih, hah gitu apa bahasa sini apa? iya menguap, betul. Nah, bahasa Indonesia menguap. Ah, orang sini mungkin ngomongnya angop, <laughs> gitu. angop. Jadi dia ah gitu. Itu Rasulullah nggak pernah pak, ibu, bapak ibu perhatikan dah. Laki-laki yang ganteng atau perempuan yang cantik, kalau menguap gimana raut wajahnya? <laughs> nah, itu udah menguap, mata ngantuk. Nah, itu kalau misalnya menguap, menguap, dilihat dahulu. Kalau memang itu capek betul, dalam artian memang ini sebagai ya manusiawi gitu. Itu ciri-ciri ngantuk, nggak jadi masalah. Cuma harus ada adabnya. Tutup. Nah, begitu. Ini terkadang lagi majelis, sengaja dia nguap, nyaring lagi suaranya. Wah, begitu. Ini maksudnya udah cepetan Pak Ustaz, cepetan begitu <laughs> maksudnya. Nah, jadi Rasulullah nggak pernah menguap. Rasulullah nggak pernah menguap. Dan anehnya, ini emang ada menguap itu dari setan. Kalau kita ibadah, umpama lagi majelis. Alhamdulillah majelis salim, umpama badai Isya sampai jam 9. Itu menguap bisa lima kali. Baca Quran malam surah Al-Muluk ini sunnah setiap malam تبارك الذي بيده الملك وهو على kulli شيء Tuh, ibu-ibu ambil hafal ujungnya. Nah. <laughs> Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu An bener kan? <laughs> ah, udah begitu. Padahal Ketika jam 9 dia pulang taklim, pulang ngaji, jam 9 tidak tidur. Bisa dia sampai jam 11 tidur. Kenapa ketika ngaji, oh, udah udah nguap lima kali. Ketika baru ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ah, Suraqallahul azim. Tapi tidak langsung tidur. Jadi ketika ibadah kita menguap, itu emang sengaja syaitan menggoda kita. Mengganggu daripada konsentrasi kita ketika mengaji maupun baca Quran. Lam yahtalim taha mutlaqan abada wa ma tafa'ab aslan fi madaz zamani min huddawab falam tahrub wa ma waqa'at mudhubabatun abadan fi jismihil hasani. Kalau Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, itu hewan nggak pada kabur. Seumpama ayam lagi makan bersama gitu. Anggap aja makan berjamaah tuh ayam ya makan jamaah ini Rasulullah lewat Bapak Ibu nggak merasa terusik sehingga nggak kabur biasa aja kenapa pancaran rahmat kasih yang Rasulullah itu terpancar terasa sama hewan-hewan nggak merasa terusik coba Bapak Ibu praktekin ayam lagi pada makan berjamaah ibu Bapak lewat bagaimana kabur karena hewan tahu ayam tahu hmm, <laughs> orang jahat lewat <laughs> kabur Rasulullah enggak. Nah singkat nanti ada yang dibahas lagi. Wa ma waqa'a dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Nah, yang namanya lalat mungkin kalau bahasa tadi laler nggak pernah hinggap, nggak pernah nemplok di badan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya laler tuh nggak pernah nemplok. Karena Rasulullah wanginya bukan main. Kalau sahabat diusap kepalanya oleh Sayyidina Rasulullah SAW pagi malam masih wangi. Sampai keringat Rasulullah dijadikan minyak wangi oleh Ummu Sulaim. Jadi keringat-keringat Rasulullah Eh, minyak wangi taruh botol dibuat parfum lebih wangi daripada minyak misik dan ambar. Ini minyak misik yang asli di Mekah itu bisa berapa real mahal tapi yang asli. Di Indonesia juga ada nama misik tapi ribu seliter jadi <laughs> itu yang palsu. Coba ibu nanti praktekin suami pulang kerja peluh keringat keluar ibu kumpulin. <laughs> Nah Sayyiduna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hewan nggak terusik. Kenapa pancaran rahmah kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi namanya lalat nggak pernah nempel di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'a dubabatun abadan fi jismihi al-hasani bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wa la yura asru baulin minhu fi alani bi khalfihi ka amamin di belakang Rasulullah seperti di hadapannya jadi kalau Rasulullah jalan Rasulullah tahu siapa di belakang-belakang Rasulullah meskipun tidak menoleh seakan-akan ada kaca spionnya jadi tahu oh ini sahabat Abu Hurairah di belakang. Oh, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Amr bin Al-As. Jadi baginda Rasulullah tahu yang di belakangnya tanpa menoleh. Walau asru baulin minhu fi'alan dan mohon maaf tidak ada bekas dari buang air kecil atau pipisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah pipis itu tanah mereka langsung tutup lagi oleh tanah buru-buru ingin mengambil pipisnya kencingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda sama kita, baunya. <laughs> nah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa yurazilluhu fi syamsi dhufatani. Wakalbuhu lam yanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidur mata terpejam, hati tidak. Jadi mata terpejam, merem, tapi hatinya tidak ikut tidur. Ingat zikir pada Allah taala. Makanya dalam ilmu fikih, kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidur, wudhunya tidak batal. Jadi wudhunya tidak batal. Kenapa? Hatinya senantiasa zikir. Beda sama kita. Kita kalau tidur, wudhu kita batal. Kecuali duduk. Nah, begini. Ini nggak batal. Bapak tidur, ibu tidur, kalau Kenapa? Lubang tubuhnya ini. Tapi kalau misalnya meskipun begini, tapi posisinya tidur nggak batal wudhunya karena hatinya ingat Allah. Beda sama kita. Kita kalau tidur mata terpejam, mulut ngiler. <laughs> Jadi Rasulullah itu keistimewaan dimiliki Rasulullah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Kecuali emang kalau setiap Rasul hati nggak pernah yang zikir. Kita jangankan tidur kita, sholat kita pun nggak ingat Allah. Apalagi di waktu-waktu yang lain. Rasulullah. Nah, tapi kenapa ke suatu ketika Rasulullah lupa dalam sholat, itu bukan diganggu setan, tapi sengaja ngajarin kita. Karena kita sering lupa. Sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Pasujud. Subhana rabbiyal ala wa bihamdih. Subhana rabbiyal ala wa bihamdih. Subhana rabbiyal ala wa bihamdih. Hmm. Tiga apa empat ya? Empat, empat tiga. Tuh. Kalau Rasulullah nggak lupa begitu, siapa yang mengajarkan kita yang senantiasa lupa? Jadi lupanya Rasulullah dalam sholat pun syariat buat kita. Suatu ajaran bagi kita. Nah, itu sekilas daripada kemuliaan yang istimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah yang tidak dimiliki manusia biasa seperti kita. Nah, Allah Taala Rasulullah Sallallahu Allah Taala utus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain tidak bukan adalah lil alamin. Itu baik bagi Muslim, baik buat non Muslim. Ih, eh, yang Muslim. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari keluarganya saja, dari keluarga, masya Allah. Ini terangkanlah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak bisa buka itu daripada kitab-kitab sirah nabawiyah baik yang terbesar maupun sampai yang terkecil sampai daripada maulid-maulid yang sering dibaca baik itu barzanjinya syarfal anamnya jadi Rasulullah masalah rumah tangga boleh senantiasa membantu urusan al-baitiyah rumah tangganya seumpama daripada menyapu seumpama kancingnya baju eh, kancing bajunya copot kemudian dijahit sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Subhanallah di masalah seperti itu tidak senantiasa nyuruh mulu. Jadi yang bisa dikerjakan dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak bisa dipraktekin. Jadi kalau di rumah kalau mau nyapu silahkan. Cuma mohon maaf ibu nyuruh jangan. Hmm, jangan nyuruh jadi kalau suami ngerjain sendiri, no problem, nggak jadi masalah. Tapi kalau nyuruh, ayo pah, nyapu, <laughs> pah, ya, bapak jangan mau, <laughs> seperti itu. <laughs> apa istri begitu? Jadi kalau misalnya pribadi sendiri ikut Rasulullah nyapu, jahit. Jadi ngelap-ngelap, kadang mohon maaf habis ngerokok aja, abunya aja nggak dibuang sendiri. Jadi kalau Rasulullah yang bisa dikerjakan dikerjakan urusan rumah tangga dibantu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dalam keluarga dalam keluarga anak-anaknya Rasulullah, cucunya Imam Al Hasan dan Al Husain, Sidun Al Hasan dan Sidun Al Husain, masya Allah sangat disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga suatu ketika dicium itu Imam Hasan dan Husain cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai seorang sahabat bernama Al Aqra bin Habis At Tamimi melihat kaget melihat Rasulullah mencium Imam Hasan dan Imam Hussein. Kata Aqra bin Habis At-Tamimi, Hah? Ya Rasulullah seperti ini. Saya punya anak 10 Rasulullah, nggak pernah saya cium. <laughs> Kata Rasulullah SAW, Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak disayangi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selagi kalau sama anak-anak kecil, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sayangnya bukan main. Ketika Rasulullah sholat, di belakang ada anak kecil yang sedang menangis, maka dipersingkat. Artinya tidak terlalu lama salat Rasulullah. Apa kata baginda? Bagaimana rasa hati seorang ibu ketika mendengar anaknya menangis sampai menjerit pula. Maka dipersingkat salat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun pada orang kafir, rahmah kasih sayang yang Allah Taala berikan, nih Rasulullah SAW diutus, dilihat. Kata kita lihat sejarah umat-umat terdahulu. Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, dan para ambia wal mursalin sebelum Rasulullah SAW ketika mereka membangkang tidak beriman pada para rasulnya langsung Allah turunkan azab habis semua Nabi Nuh habis semua sampai anaknya yang bernama Kanan tapi Sayyiduna Rasulullah ketika diutus, umatnya tidak mau, umatnya membangkang, umatnya menolak dakwahnya, tetap tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dan tidaklah Allah taala mengazab mereka yang Muhammad wa anta selama engkau ada di situ ya Muhammad. Jadi kasih sayang sampai terpancar begitu. Mereka kafir pernah Rasulullah ini sering Bapak Ibu dengar. Ketika berdakwah ditolak, kemudian sampai yang gerget itu mereka Jibril alaihissalam yang Muhammad kalau engkau izinkan ini gunung aku timpakan pada mereka. Apa Sayyidina Rasulullah menjawab? Mudah-mudahan keluar dari sulub-sulub mereka, keturunan-keturunan mereka ada yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah sampai sebegitunya. Dan ini hadirin ada di Sahih Bukhari. ketika Rasulullah lahir, ini yang paling senang Abu Lahab. Ini, jadi ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab senangnya bukan main. Sehingga Abu Lahab dikabarkan oleh seorang budak bernama Suwaibah. Ya Abu Lahab, ponakanmu telah lahir. Girang, senang Abu Lahab, gembira bukan main. Karena kau telah mengabarkan aku, kalau ponakanku lahir, kamu aku bebaskan. Tidak ada impian seorang budak kecuali berdeka, bebas. Nah, bebas. Padahal, ketika Rasulullah besar, berdakwah, yang paling membenci Abu Lahab. Sehingga di khalayak ramai Nabi Muhammad dipermalukan. Hei Muhammad, untuk ini kau kumpulkan Quraisy, keluarga Abdul Manaf, untuk dakwah kepada ketuhanmu. Sampai Allah turunkan tabat yada abilahabi watab. wa Celaka kedua tangan Abu Lahab. Tapi apa hadirin? Setiap hari Senin, Abu Lahab mendapat keringanan azab dalam kubur oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena senang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kafir. Kalau orang kafir yang meninggal dalam keadaan kafir, tapi senang kelahiran Rasulullah karena hari Senin ke Rasulullah lahir, itu girang sambil sampai girang atau senangnya dibebaskan budaknya, dapat keringanan azab dari Allah Ta'ala setiap hari Senin apalagi umat Rasulullah ketika bulan Rabiul Awal memperingati Maulid. Makanya Bu, Pak, ada orang Maulid di mana aja datang. Di kebayuran datang, Tanah Abang datang, Serengseng datang, hmm, orang dia tuang kaset. Jadi kemana <laughs> kemana saja dia datang. Nah, ini nih apalagi meninggal dalam keadaan muslim dan husnul khotimah maka layak layak dapat keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala ketimbang daripada Abu Lahab. Ini sama orang kafir begitu. Cuma Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam masalah tauhid. Dalam masalah akidah yang tadi dibacakan. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu dan orang-orang yang beserta Rasulullah asyidda'u 'alal kufar tegas terhadap orang-orang kafir Nah dikatakan tegas terhadap orang kafir, ini bagaimana? Dilihat, ini yang pertama masalah tauhid, masalah akidah, masalah agama. Kalau sudah masalah agama, ini masalah agama, kalau toleransi antar pemeluk, tapi dalam masalah akidah dan masalah tauhid sudah masing-masing. Mungkin hadirin hadirat telah hafal betul ketika kaum kafir Quraisy mengajak ya Muhammad nanti minggu ini kau nyembah berhala Hubal dan lain sebagainya. Nanti minggu besok saya akan ke masjid untuk menyembah Tuhanmu. Terus begitu. Nabi Muhammad nggak langsung jawab, diam. Karena Nabi Muhammad, "Ma wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa Nabi Muhammad tidak pernah berucap, berujar kecuali wahyu dari Allah. Nunggu. Sudah, kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam. "Qul ya ayyuhal لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد sampai lakum dinukum waliyadin. Nah ini masalah agama. Jadi jangan takut dikatakan tidak toleransi atau intoleransi dalam masalah tauhid, dalam masalah agama. Termasuk daripadanya biar lebih jelas lagi, jangan gak usah mengucapkan hari raya agama lain. Ini masalah tauhid. Kalau masalah muamalah hubungan, tuh masalah muamalah atau hubungan, kita sesama non-muslim yang tidak memerangi kita atau non-muslim yang disebut kafir zimmi, Allah dan Rasulnya tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Kita senyum, kita ramah, dalam artian kita berbuat adil, berbuat baik itu dalam ada dalam Al-Qur'anul Karim. Itu non muslim yang tidak memerangi kita. Masa kita ngelihat orang jatuh jatuh, celakaan. Pak, masa kita tanya dulu agamanya? Kalau kalau Pak agamanya apa? Islam, ayo ya. Pak agamanya apa? Kristen, oh biarin. Jadi nggak bisa begitu. Ini masalah hubungan. Nah, beda dengan masalah tauhid harus tegas. Sekecil apapun jangan ternodai dengan ucapan-ucapan yang kira-kira itu bisa menguburkan daripada tauhid kita. Jadi harus dipisahkan Masalah masalah agama, mana masalah muamalah, muamalah. Tapi ingat nih ruhama ubainahum. Nabi Muhammad dan para sahabat ruhama ubainahum sayang di antara mereka. Sayang di antara mereka. Nah, di sini nih ada sifat maafnya, kasih sayang terhadap mereka, masalah-masalah yang daripada masalah-masalah kecil tidak dibesarkan Masalah yang besar bagaimana bisa dikecilkan atau diremehkan sedikit. Nah, sehingga mereka kau akan melihat tawadudihim, kasih sayang mereka. Kalbunian seperti bangunan yasuddu ba'duhum ba'da, memperkuat satu dengan yang lainnya itu sesama muslim. Tapi terkadang kita fakta dan realnya kenyataannya jauh daripada apa yang dianjurkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama muslim mencakup furu'nya Hmm, marahnya bukan main. Mencakup daripada yang satu kunut, yang satu tidak kunut. Ini nggak ada tawadudihim. Siapa yang imam? Itu dia. Nggak mau. Kenapa? Dia kunut. Siapa yang imam? Itu dia. Nggak hadir. Kenapa? Dia nggak kunut. Jadi dalam masalah furu'iyah, dalam masalah furu'iyah, furu'iyah ini cabang pak. Cabang. Masalah furu'iyah, cabang, fikih, itu misa, itu seorang muslim bukan masalah akidah, bukan masalah akidah. Kalau namanya Islam tapi akidahnya udah melenceng seperti Ahmadiyah mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad itu bukan muslim lagi, bukan muslim lagi karena sudah mengaku adanya Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mesti syahadat. Ini masalah tauhid, masalah agama. Tapi kalau masalah furu'nya, masalah cabang, yang satu kunut, yang satu tidak kunut, yang satu usolli, yang satu tidak usolli, yang satu Allahumma masya ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya satu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad masing-masing ada dalilnya masing-masing ada keterangannya itu masalah furu'iyah sehingga Muna Asy-Syafi'i rahimahullah taala ketika salat di masjid jami' di situ dikuburkan Imam Abu Hanifah rahimahullah taala Imam Syafi'i mensunahkan kunut ketika subuh ini sunah sunah abab. Jadi kalau dalam madzhab Imam Syafi'i kalau tidak kunut nanti sunah sujud sahwi. Tapi Imam Abu Hanifah tidak mensunahkan kunut. Tapi apa yang dilakukan Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika salat subuh di jami di situ ada kubur Imam Abu Hanifah karena rata-rata para imam itu kubur dekat masjid Nabi Muhammad di Masjid Nabawi. Saya rumah Sayyidah Aisyah. Enggak kunut langsung sujud Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tanya oleh para sahabat-sahabatnya imam. Kenapa tidak kunut? Apa kata Imam Syafi'i? Saya menghormati orang yang dikubur dalam kubur ini. Karena Imam Abu Hanifah tidak mensunahkan kunut. Karena Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bukan murid langsung antara Imam Syafi'i Imam Abu Hanifah tidak ketemu langsung karena Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik dan berguru pada murid daripada Imam Abu Hanifah Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dan Abu Yusuf rahimahumullah taala. Jadi nggak bertemu, tapi masya Allah dalam masalah ta'zim pada ulama meskipun tidak sepaham luar biasa Imam Syafi'i rahimahullah taala dan ini dilakukan bukan Imam Syafi'i saja, sama imam-imam yang lain. Ini masalah furu', masalah cabang. Sehingga Imam Malik ini guru dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru Imam Ahmad bin Hambal. Ini antara murid, guru, guru. Ini beda pendapat dalam mazhab. Beda pendapat dalam mazhab. Tapi antara mereka saling memuji. Kata Imam Malik, tidak ada suku Quraisy yang datang padaku yang lebih alim daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memuji muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Tidak aku meninggalkan Irak karena Imam Syafi'i ada dua pendapat. Pernah di Irak atau di Baghdad, pernah di Mesir. Kalau di Baghdad kalau qadim, di Mesir kalau jadid. Tidak pernah aku meninggalkan Baghdad kecuali ada orang yang paling alim di situ itu Imam Ahmad bin Hambal. Begitu juga muridnya menyanjung gurunya meskipun beda dalam mazhab, dalam masalah fikih. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal dalam mensyarahkan hadis alimu Quraisy yamla'u tibaqal ardi ilman seorang alim Quraisy nanti akan memenuhi ilmunya di bumi ini. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ini yang disebut alim Quraisy adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi antara mereka guru, murid, murid dan guru itu masya Allah saling menghormati, saling memuji satu dengan yang lain. Ini masalah fikih, masalah furu'iyah. Kenapa mereka beda pendapat? Karena mereka ilmunya sudah bukan main. Nah, nih hafal Quran semua, hafal hadis ribuan, tapi masya Allah. Nah di sini umat Islam kalau masalah furu'nya, nah ini masalah furuknya udah nggak jadi masalah. Kalau furu'nya, yang penting tahu dalil masing-masing dan juga jangan ngambil yang enak-enak, yang gampang-gampang. Ketika wudhu, kalau Imam Syafi'i cuma ini doang, tapi <clears throat> daripada ya, imam yang lain dari depan sampai belakang, belakang sampai depan itu wajib dalam Imam Bu Hanifah. Dan Imam Bu Hanifah nyentuh wanita tidak batal. Tapi Imam Syafi'i nyentuh wanita ya bukan mahramnya, artinya dia bukan yang diharamkan nikah seperti ibunya, seperti kakak perempuannya. Jadi orang lain dia batal. Kalau Imam Bu Hanifah siapapun yang disentuh tidak batal. Jangan ketika giliran nyentuh ngikut Imam Bu Hanifah tidak batal. Tapi giliran wudhu ngikut Imam Syafi'i yang gampang jadi itu gabung-gabung, bikin gampang-gampang, itu yang nggak boleh. Namanya telfiq dalam ilmu usul fikihnya. Nah, tapi kalau misalnya masing-masing ini mazhab, ini mazhab, mazhab, mazhab, masalah fikih nggak jadi masalah. Makanya di sini hadirin hadirat, jangan gampang seorang muslim mengkafirkan saudaranya. Jangan gampang seorang muslim mengatakan, "Nih, ahlul bid'ah yang masuk neraka." Jangan gampang seorang muslim mengatakan, "Itu yang sesat." Sehingga ketika orang dikatakan bid'ah yang masuk neraka, yang ini punya dalil untuk berargumentasi. Dikatakan ini kafir, ini punya dalil untuk berargumentasi. Yang ini dikatakan sesat, ini punya dalil untuk berargumentasi. Sehingga nggak ada habis-habisnya di antara sesama muslim. Jadi kalau masalah kuriyah punya dalil masing-masing, udah. Jangan gampang mengkafirkan saudara. Jangan gampang menyesatkan saudara satu dengan lain yang memang tidak ada dasar kesesatannya. Ini kalau udah mutafak aleh, udah sepakat, ya sudah. Kayak Ahmadiyah, ya itu bukan sesat lagi, akhir. Kenapa? Udah ada Nabi Nabi Muhammad. Tapi kalau masalah-masalah Ya Allah, yang ada dalil dari Qur'annya, yang ada dalil dari hadisnya, meskipun ini kayak umpama merayakan maulid, apa kata Imam Jaluddin Asyuti mengatakan Maulid adalah bid'ah hasanah. Betul bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Apa isi maulid? Apa kalian menjelaskan dalam Al-Hawilil Fatawinya? Ketika kan maulid itu, satu, Kira'atu mataya soromi ijtima'un nas, berkumpulnya manusia. So kalau maulid, ibu bapak lihat-lihat maulid, yang lain, ijtima'un nas, berkumpulnya manusia. Wa kira'atu mataya al Qur'an, dibacakan ayat suci Al-Qur'an. Kemudian wal akhbar waridah fi mabda'in Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan riwayat Nabi. Kemudian Summa yumaddu lahum simatun yakulunah wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dhalik. Diberikan hidangan. Jadi isi maulid satu dibacakan Quran. Yang kedua ada yang namanya dibacakan sirah nabawiyah. Yang pertama ngumpul manusia. Yang kedua dibacakan Quran. Yang ketiga sirah nabawiyah. Yang keempat diberikan hidangan. Apakah semua isi yang seperti itu sesat? Apakah yang disebut bidahnya bidah sayyah yang masuk ke dalam neraka? Kan tidak. Siapa yang mengatakan berkumpul manusia silaturahim ibu, bapak kita ngumpul di sini tenggangan satu dengan lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu satu dengan lain kan senyum. Pasti menoleh kanan kiri. Bapak begitu juga. Kemudian diberikan kebacakan Quran, kemudian dibacakan maulid. Hmm, bacakan maulid, kemudian dikasih hidangan, nggak ada yang bertentangan. Makanya kalau seorang muslim, nih, ukhuwah Islamiyahnya udah kalau masalah iya no problem. Karena Imam-imam dulu begitu. Yang penting jangan saling menghina, jangan gampang mengkafirkan, jangan gampang mengatakan bid'ah-bid'ah yang sesat. Karena bid'ah ada dua, ada hasanah, ada sayi'ah. Karena ada orang ngomong bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah ada dua. Pas ditanya Bapak, Ibu ngomong ini bid'ah, ini bid'ah jenis yang mana? Yang hasanah apa sayi'ah? Dia bengong langsung. nggak tahu. Hasanah apa sayi'ah? Hasanah apa sayi'ah? Hasanah sayi'ah. Karena bingung dia bilang bid'ah maimunah. <laughs> Maimunah. <laughs> Mana Ya Allah, jadi jadi kalau dalam masalah tauhid jadi kadang-kadang kita masalah furu'nya benci lebih benci sama orang kafir pada sesama muslim, pada sesama muslim. Ini yang Rasulullah bina daripada sahabat mempersatukan muhajirin dan ansor. Nah, itulah yang dibina oleh Sayyiduna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama-ulama kita dahulu begitu. Kalau masalah furiah nggak jadi masalah. Saya udah masalah tauhid, masalah tauhid. Hmm. Sekarang terbalik. <laughs> Aman non muslim, masya Allah harmonisnya bukan main. Iya nggak dilarang gitu. Karena selama itu non muslim zimmi bukan harbi. Tapi sama Islam sama muslim, masya Allah. Jadi itu kiraah atau tilawah Al-Quran telah dibaca Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarum ruk'an sujada kita udah sering nih salat berjamaah ini mau siapapun dia dari suku manapun dia kalangan apapun dia ketika salat udah baris itu secara dohir secara fikih syariah sampai imam sunnah kalau mau sholat sawu sawu sufufakum wa'tadilu itu sunnah luruskan rapatkan soft luruskan rapatkan barisan itu sunnah sehingga Rasulullah SAW tidak memulai sholat kalau barisannya tidak lurus karena itu imam disunahkan ini imam disunahkan oleh Nabi untuk mengatakan sawu sufufakum luruskan dan rapatkan sof serta barisannya ini kalau imam ngomong begini jangan bilang, hm, udah tahu cerewet. Jangan bilang gitu. Setiap sholat begitu, setiap sholat emang begitu sunnah Nabi. Ini zahir seperti itu supaya kita rapat. Ini zahirnya dikasih dalam sholat berjamaah. Prakteknya nanti di luar begitu. Prakteknya di luar begitu. Jadi merapatkan, meluruskan soft barisan nih umat Islam. Uh, ada suatu pernyataan tinuan muslim bangsa Yahudi kalau ngeliat muslim subuh berjamaah itu yang kita takutkan jadi ini berapa soft nih pengurus? Satu, dua. Ini ada nggak? Sono 15 soft. Ada ya? Tapi yang sholat ada 15 soft nggak? Ya. <laughs> Maksudnya softnya aja 15 ya. Nah, jadi masuk. Sama. Banyaknya bukan main hati-hati mereka saling bersatu dengan yang lain. Karena banyak malahan hadis-hadis tentang ukhuwah Islamiyah yang, yang, mungkin saya jabarkan karena sudah jam 6. Jadi yang pada intinya Nabi Muhammad itu memberikan keseimbangan gitu di antara muslim. Contoh aja contoh ya. Yang punya hutang wajib bayar. Yang punya hutang wajib bayar. Kalau nggak bayar dia tergantung dia ketika dia meninggal dunia. Tapi yang punya hutang, oh bagus dalam Islam mengikhlaskan hutangnya jadi satu sisi bagi hutang harus betul-betul, tapi satu sisi nah sama muslim karena dia nggak mampu dan sebagainya itu nanti dia mal kiamah ketika matahari segini Allah berikan perlindungan. Nah, satu sisi orang Islam siapa yang minta-minta padahal dia bisa bekerja, dia mampu, fisiknya kuat, bugar, kemudian dia minta-minta nanti wajahnya hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada daging-daging di wajahnya karena di dunia nggak tahu malu. Tapi satu sisi Rasulullah SAW perintahkan kita untuk memberikan sodakoh. Sampai Nabi sabdakan Allah ma'ati munfiqan khalafan Allah ma'ati mumsikan talafan ada malaikat yang berdoa Allah ma'ati munfiqan khalafan ya Allah ganti yang suka memberikan sodakoh. Jadi satu sisi Nabi ingin kita ini hmm, ukhwa, kita ini terahim saling berkesayang tapi satu sisi nih tadi yang punya hutang bayar, tapi yang yang memberikan hutang sudah diikhlaskan. Satu sisi yang dia nggak boleh minta-minta tapi sisi bisa memberikan sodako. Nah jadi itu pengen keseimbangan diantara sama muslim. Karena Nabi kalau ini kita praktekkan, masya Allah dia kiamah Nabi tersenyum. Ini yang Nabi sabdakan, ubahi lakum yaumil qiyamah. Aku nanti bangga pada kalian kata Nabi dengan umat-umatku yang begitu banyaknya yang setia dengan sunnah-sunnahku sehingga kalau nabi-nabi yang lain umatnya segitu ini udah banyak berkualitas lagi. Itu Nabi tersenyum. Mudah-mudahan kita bisa membuat tersenyum baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wallahul ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran kasiran Ustaz atas tausiahnya yang diberikan pada pagi ini. Baik ibu-ibu. Ya.